Bismillahirrahmanirrahim. Subuh. Imamnya Baik, baik. Ya, jadi dalam masalah ini, apakah duduk eh, pertama dulu kita bahas dalam masalah duduk setiap dua rakaat. Apakah dengan duduk iftiras atau duduk tawarruk? Apa itu duduk iftiras? Duduk iftiras itu dari kata al faras artinya yang terhampar. Maksudnya dia menegakkan kaki kanannya, ya. Kemudian dia duduk di atas kaki kirinya. Duduknya seperti duduk tasyahud awal atau seperti duduk antara dua sujud. Itu duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk, duduk tawarruk itu sama seperti duduk pada tasyahud akhir dengan apa? E, memasukkan apa kaki kirinya ke apa ke depan kemudian menegakkan kaki yang kanan. Tentunya dia dimaklumi lah dalam masalah duduk iftirash dan tawarruk ini. Nah, kemudian dalam masalah apakah setiap dalam dua rakaat seseorang duduknya iftirash atau tawarruk ini khilaf di kalangan di kalangan para ulama ya. namun yang rajih yang kuat dari pendapat dan ini dari madhab al-imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa setiap salat yang hanya memiliki satu tasyahud ya setiap salat yang hanya memiliki satu tasyahud ya atau yang kebanyakannya dua rakaat ya maka duduknya adalah duduk istirahat Duduknya adalah duduk iftirash. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Zubair ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al Albani. Ya. Kata Nabi SAW atau kata kata Abdullah bin Zubair, karena Nabi SAW ida jalasa fi ini istarashal yusra wa nasabal yumna. Adalah Nabi SAW apabila beliau duduk dalam dua rakaat atau salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka beliau duduknya dengan cara duduk istirash dengan menghamparkan kaki kirinya duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya menegakkan kaki kanan nah, ini sebagai dalil kita ya dan ini dari madhab al Imam Ahmad bahwasanya salat yang hanya memiliki satu tasyahud duduknya bukan duduk tawarruk tapi dengan duduk duduk istirahat Ya sekali lagi nih khilaf di kalangan para ulama ya. Bagi yang mengatakan bagi yang ingin apa tetap duduk tawarruk juga ini tidak kita bid'ahkan ya tidak kita langsung membid'ahkan ya tidak. Namun kita mengikuti pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama. Jadi yang benarnya wallahu alam kalau dalam satu tasyahud saja, salat satu tasyahud, duduknya duduk duduk iftirash, duduk iftirash. Ya. Yang sama dengan itu ketika salat subuh dua rakaat ya kan? Ya. Demikian pula dalam salat-salat sunnah, ya. Dalam salat sunnah yang dua rakaat, dia duduknya duduk duduk istirahat. Demikian pula misalnya dalam sholat witir, ya, apakah satu rakaat yang tiga rakaat, ya, walaupun tiga rakaat, cuman kan tasawufnya cuman berapa kali? Cuman satu kali. Maka di sini duduknya tetap duduk duduk istirahat. Jelas ya, duduknya tetap duduk istirahat. Karena yang dilihat di sini adalah duduknya berapa kali. Ya, kalau duduknya cuma satu kali, duduknya tetap istirahat. Jelas ya? Baik, kemudian e, bagaimana kalau imam imamnya duduknya duduk tawarruk dalam uh, sholat subuh misalnya yang kita sendiri berpendapat apa duduknya duduk duduk istirahat ya wallahu alam dalam masalah ini dalam masalah ini wallahu alam ya saya sendiri ya kalau saya sendiri saya pegang pendapat yang mengatakan tetap dia duduknya duduk istirahat tetap dia duduknya duduk ikhtiras walaupun imam duduk tawaruk dan ini pendapat dari al-imam Syekh Mukbil Ibn Hadi al wadid. ketika ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini ya apakah uh, makmum duduknya duduk tawaruk ketika imam duduk tawaruk dalam sholat yang dua rakaat yang hanya memiliki tasahud atau makmum duduknya duduk ikhtiras kata beliau rahimahullahu taala duduknya tetap duduk ikhtiras itu pendapat yang saya pegang Allah a'lam nah